Dan sesungguhnya Allah telah memuliakan kita dengan majelis ilmu yang disebut oleh Rasulullah sebagai satu nama di teman-teman surga. Maka tempuhan jalan yang kita lalui menuju ke tempat ini, insya Allah adalah jalan yang dengannya Allah memudahkan langkah-langkah menuju surga. Masalah katari kenyataan subuhnya ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. pada kesempatan hari ini insya Allah. Kita tadabur satu ayat saja. Kalau membawa mushaf bisa dibuka surah An-Naml ayat yang ke-18. Surah ke berapa An-Naml? tujuh. Kalau karo TKIT <laughs> Ayat ke delapan belas. Ini adalah satu kisah di antara rangkaian perjalanan dakwah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Allah Maha Besar sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minha." Kalau ada orang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengganti untuknya yang lebih baik daripada sesuatu yang ditinggalkan kalau kita dalam hadis yang lebih khusus Rasulullah mengatakan siapa yang ghadul basar menahan pandangannya karena Allah menjauhkan pandangannya dari perkara-perkara yang haram maka Allah akan karuniakan manisnya iman yang biasa bisa dirasakan di dalam hati. Demikian pula Nabiullah Sulaiman, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minha. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik daripada yang ditinggalkan itu. Kita ingat cerita masyurnya, Nabi Sulaiman terlalai dari sholat musta sholat asar. Karena apa? Karena sedang memeriksa ya. barisan kuda-kudanya yang sangat sangat indah. Jadi karena terkagum-kagum, tertakjub-takjub pada kuda-kuda yang dipersiapkannya, maka Sulaiman alaihissalam terlalai dari sholat asar. Akhirnya dengan kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala, dia sembelih kuda-kuda itu kemudian dagingnya dia sedekahkan kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Mantaraka syai'an lillah. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan kuda-kuda itu karena Allah. Apa yang diberikan oleh Allah kepadanya? Angin yang bisa dia kendarai kemanapun dia suka. Yang kemudian bertiup kemanapun dia perintahkan. Meninggalkan kuda, diganti oleh Allah kendaraan yang lebih mulia yaitu akhirat nanti sampai rumah jangan motornya di sebelah ya. <laughs> jangan Berapa sementara di untuk PMJ itu sudah cukup, itu sudah memuliakan. Tapi sebelum punya mobil itu kehilangan motor di Masjid Mardia, jadi ya nggak apa-apa karena Allah diganti oleh Allah dan eh, mentaraka syai'an lillah awadahullahu khairan siapa meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah ganti dengan yang jauh lebih baik daripada itu dulu ada seorang di zaman Bani Israel itu saking kepepetnya itu sudah niat nawaitu malam ini saya mau mencuri senyawa itu mencuri gitu ya maka dia kemudian mendatangi sebuah rumah dia buka jendela dia lompat masuk ke dalam pas di sebuah kamar di kamar itu ada seorang wanita yang sangat cantik sedang tidur gitu. Dia mendekat, dia tersyahwat, dia ketika itu dikuasai hawa nafsunya ingin kemudian menyentuh wanita itu, tapi dia urungkan Kemudian dia mengatakan kepada dirinya, takutlah kamu kepada Allah. Lalu dia kemudian tidak jadi mencuri dan keluar dari rumah itu. <laughs> Maka Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada dia si wanita itu tiba-tiba kemudian pada pagi harinya pergi mencari ya. seorang yang bisa menjadi perantara baginya untuk menikah. Karena dia seorang janda yang muda ditinggal mati suaminya, diwarisi harta yang sangat banyak tidak bisa mentasarapkan hartanya maka si pencuri calon pencuri pencuri yang gagal tadi oleh si perantara inilah yang diajukan ini saya punya orang sebenarnya soleh cuman tidak punya apa-apa miskin tapi soleh dia yakin soleh Allah yang menghilangkan ke dalam hatinya siapa yang menggerakkan ini perantara ini untuk mengarahkan si wanita pada si pria yang mau mencuri dan gagal tadi? Allah. Lalu mereka pun menikah. Nangis itu pria ketika akan nikah. Ditanya sampai sini kok nangis kenapa kok mas? <laughs> Intinya, sementara kasih Allah Allahullah khairan minha. Kalau orang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Ini meninggalkan mencuri. Yang mau dicuri itu kira-kira sama hartanya si wanita bisa ngangkut semua apa enggak kira-kira? Ya. Enggak, cuma sebagian. Kira-kira kalau kemudian malam itu jadi memperkosa, si wanita itu itu dapatnya enaknya berapa persen <laughs> dibandingkan kalau menikah dengan dia masya Allah tambah sudah kita kembali ke ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman hatta idza atau ala wadin nam qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah berfirman sampai ketika Sulaiman bersama bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, hewan-hewan dan burung-burung itu sampai ke sebuah lembah yang dihuni oleh para semut wadin namal lembah yang dihuni oleh para semut qalat berkata berlatun seekor semut Ya ayuhan namlu masa masakinakum kata semut itu wahai para semut masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian ke dalam rumah-rumah kalian tempat tinggal kalian tempat berdiam kalian la yahtimannakum supaya tidak sampai menginjak kalian Sulaiman Sulaiman wa junuduhu dan pasukan Sulaiman itu wahum sedangkan mereka la yashurun tidak menyadarinya. Apa tadabur kita terhadap ayat ini? Ketika Sulaiman dan bala tentaranya kemudian sampai dalam perjalanan dakwah mereka yang gegap gempita sampai ke satu lembah yang dihuni oleh para semut, maka satu ekor semut berkata. Apa maknanya? Satu ekor semut di antara begitu banyak semut. Bahwa setiap kumpulan manusia sudah selayaknya untuk memiliki seorang pimpinan. Kalau semut saja punya pimpinan namlah yang kemudian akan memberikan kepada mereka pengarahan-pengarahan maka sudah selayaknya manusia berhimpun di dalam kumpulan-kumpulannya maka mereka kemudian juga memiliki pemimpin yang akan menjadi penanggung jawab bagi urusan-urusan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian bersafar bepergian tiga orang maka angkat satu orang sebagai pemimpin. Jadi kalau sudah berkumpul banyak orang, banyak itu menurut bahasa Indonesia berapa? Lebih dari satu karena bahasa Indonesia itu adanya tunggal jamak gitu kan iya. banyak itu lebih dari satu bahasa Inggris sama singular plural gitu kan tunggal atau jamak tapi kalau bahasa Arab banyak itu berapa lebih dari dua tiga ke atas itu banyak karena di dalam bahasa Arab ada isim tasnia ada isim yang menunjukkan dua dua itu masih belum banyak dua itu belum banyak satu dan dua itu sedikit, tiga ke atas itu banyak, maka kalau sudah berhimpun tiga orang, satu orang selainnya harus jadi pimpinan. Dalam sebuah peribahasa dikatakan kalau kalian ingin pergi cepat, melakukannya cepat gitu, melakukan dewi. Nah, aku mau pak, pengen cepet-cepet itu sendiri saja. Kalau mau cepet-cepet. Tapi kalau mau perginya jauh, pergilah bersama-sama. Neyus nah, iya, way. Jadi pergi bersama-sama itu bisa jauh, tapi lama. Karena apa? Ya bayangkan saja PMC bikin study tour begitu naik bis bareng-bareng itu lima menit sudah ada yang turun turun turun hampir pom bensin. <laughs> ah. Ke ke toilet, naik lagi lima menit kemudian eh jajan tuh jajan gitu beli jajan manggil lagi lima menit kemudian ada yang turun lagi turun lagi mau buang air kecil juga lo kok nggak dari tadi mau kerosoni saya gitu ya. lama orang kalau kemudian melakukannya bareng-bareng itu memang butuh kesabaran itu pasti lama lama naik kalado biasa nih luwih tahan daripada kalau pergian sendiri. Kalau kita pergi bersama-sama itu jarak yang jauh dan waktu yang lama menjadi terasa lebih ringan dan pungkasnya tetap peribahasa itu kalau mau sampai ke tujuan pilih pemimpin. Jadi kalau mau pergi cepat pergilah sendiri. Kalau mau pergi jauh pergilah bersama-sama. Kalau mau sampai ke tujuan angkatlah pimpinan. Ini tetap pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh semut itu? Qalat namlatun dia mengatakan Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum Layak kum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Hai para semut, serunya masuklah kalian ke dalam lubang-lubang perlindungan tempat tinggal kalian agar Sulaiman dan bala tentaranya tidak tidak menginjak kalian dan mereka tidak menyadarinya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memuji semut ini sedemikian rupa sehingga perkataan seekor semut dimasukkan ke dalam kitab yang paling suci, yang paling mulia, yang paling agung, mukjizat yang paling sempurna dari sisi Allah untuk Rasulullah Muhammad SAW. Cuma ucapan seekor semut. Kenapa ucapan semut ini berharga untuk dimasukkan ke dalam Quran? Karena ucapannya mengandung faidah, dia mengucapkan satu kalimat yang bisa menyelamatkan kawan-kawannya. Kalau semut itu menyelamatkan kawan-kawannya saja, itu layak diabadikan di dalam Al-Quran maka lebih agung lagi lebih layak lagi manusia yang menyelamatkan sesama manusia karena manusia adalah makhluk yang paling mulia sehingga menyelamatkan semut saja layak dimasukkan kata-kata yang di dalam Al-Quran apatah lagi Anda yang kemudian bergiat melakukan sesuatu berupaya untuk menyelamatkan manusia menyelamatkan manusia harta nyawanya sudah, kehidupannya sudah. Sampai-sampai di dalam Taurat pun Allah mengatakan seperti dikutip oleh Al-Qur'an, kalau dia man ahya nafsan wahidatan, siapa yang menghidupkan satu jiwa, ka'annama yahsan nasa jami'ah seperti dia menghidupkan seluruh manusia dan siapa yang membunuh satu jiwa itu seakan-akan membunuh semua jiwa jadi kalau kita bergiat di dalam kegiatan-kegiatan penyelamatan jiwa manusia jauh lebih layak kita untuk diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi keagungan yang diberikan kepada para semut ini. semut nyelamatin temennya diagungkan Allah, apalagi manusia yang menyelamatkan sesama manusia. Ibrah ketiga. Ini semut nyelamatin semut kira-kira semut itu kalau mati habis itu dia ada hisap amal terus ditentukan surga apa neraka enggak? Dari semut ini cuma menyelamatkan sebuah kehidupan yang yomikui Cuma hidup dunia saja. Tetapi manusia itu ketika kemudian menyeru keselamatan kepada manusia, maka dia menyelamatkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Kalau tadi amal penyelamatan saja umum, misalnya lembaga palang merah, bulan sabit merah, kemudian jadi menyelamatkan nyawa manusia ya layanan kesehatan terus yang yankes begitu terus oh, segala macam itu cuma menyelamatkan nyawa dunia itu sudah lebih mulia lagi dan semut saja sudah mulia dimuliakan oleh Allah apalagi seorang yang kemudian menyelamatkan kehidupan akhirat dari manusia ini menyelamatkan kehidupan dunianya dipuji-puji sama Allah apalagi menyelamatkan kehidupan akhirat dari makhluk yang namanya manusia dan tidak bisa mengatakan jadi dokter itu salah mulia dibandingkan jadi dai tidak Joko mulia nih <laughs> tetapi kemudian memang memberikan seruan untuk menyelamatkan kehidupan akhirat itu dimuliakan oleh Allah wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani mengajarkan agama menunjukkan hidayah menjadi perantara bagi datangnya petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu kemuliaan yang sangat tinggi. Menyelamatkan semua dunia mulia, menyelamatkan manusia dunia lebih mulia, menyelamatkan manusia akhirat jauh lebih mulia. Maka seorang manusia itu yang mukmin, yang wahid, yang mukhlis itu pasti punya sifat betapa inginnya dia kalau dia adalah hamba Allah yang mulia agar sesamanya itu selamat sampai bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat di dalam surah Yasin ada cerita tentang orang yang namanya Habib An-Najjar Habib si tukang kayu Habib An-Najjar ini ketika masih hidup di dunia apa dia katakan wajah amin aksal madinah tirojulu yas'a kala yakum itabil urusan datang dari pojok kota jadi omahnya pinggiran bukan tengah kota tidak di Jalan Malioboro tapi karya yang pinggir kota <laughs> Min Akson Madinah dari pojok kota, dari pinggiran kota. Rajulun seorang lelaki yes yang dia berjalan bergegas-gegas Kala kemudian berkata, Ya kau minta bi'ul mursalin, wahai pun ikutilah para utusan Allah. Ini ketika di dunia. Betapa inginnya dia agar kaumnya itu mengikuti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia mati, sudah mati masih diceritakan sama Allah betapa ini orang sangat mulia hatinya ingin agar kaumnya itu jadi orang-orang yang selamat di akhirat. Dia mengatakan, "Ya laita ya lamun bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin." Ya laita qaumi ya'lamun aduhai, seandainya kaumku itu tahu Ada cepat geblek apa gitu ya. Jadi dia itu sebenarnya sangat ingin, ya Allah seandainya kaumku tahu disebabkan oleh apa Allah mengampuni aku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan olehnya. Karena apa? Karena iman, karena amal saya dan karena dakwahnya. Aduh, mbok yo do ngerti tau lho. Nek ngelakon aku dak urip, Masya Allah. Gemes dia sudah sampai di air saja masih gemes. Gemes karena ketulusan hatinya untuk menghendaki kaumnya itu mendapatkan kebaikan. Apakah kita begitu? Apakah kita di dalam dakwah itu betul betul gitu ya? kita seorang nasih. Nasihat itu artinya apa? Adilun nasihat. Ada hadis begitu ya. Agama adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Apa artinya nasihat? Karena kemudian di dalam di dalam hadis itu nek dipahami nasihat seperti kata-kata bahasa Indonesia agak aneh. Adilun nasihat agama adalah nasihat ini hadisnya Tamim bin al dari Kulna kan bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa? lillahi wa li kitabihi li rasulihi li a'immatil muslimina wa ammatihim kata Nabi agama itu nasihat untuk Allah nasihat untuk kitabullah nasihat untuk Rasulullah nasihat untuk imam-imam kaum muslimin nasihat untuk orang awam kaum muslimin semuanya nek dipahami nasihat atau repot ini nasihat Allah caranya piye gitu menasihati kita Allah bagaimana caranya Kata an-nasiha itu aslinya bahasa Arab artinya adalah ketulusan. Kesetiaan itu tadi. Ketulusan, kesetiaan. Jadi orang menasihati bahasa Indonesia itu syarat utama harus tulus. Maka ada istilah taubat nasuha itu satu akar kata nasihat tadi. Maksudnya taubat yang tulus, taubat yang setia, tidak mengulangi lagi apa yang sudah ditobati. Jadi kenapa ada nasihat? Nasihat berarti ketulusan untuk Allah, ya tulus kepada Allah. Tulus kepada Rasulullah, tulus kepada kitabullah, tulus kepada imam-imam kaum muslimin dan tulus kepada orang-orang awam mereka. Bersangka baik, berbuat baik, beramal baik, berkata-kata yang baik. jadi sampai ke berapa? Ketiga bahwasanya la haula quwata illa billah hanya menyelamatkan hidup semut saja dimuliakan Allah apalagi menyelamatkan hidup manusia di dunia lebih mulia lagi dan lebih-lebih adalah menyelamatkan hidup akhirat dari seorang dari seorang manusia maka Zulkarnain itu dari satu riwayat Imam At-Tabrani disebutkan Nabi bersabda tentang Zulkarnain Zulkarnain mendoakan ayahnya satu kali sedangkan dia mendoakan gurunya tiga kali ketika ditanya kenapa oh maaf dia mendoakan ayahnya satu kali mendoakan gurunya dua kali karena kata Zulkarnain ayahku hanya mengajariku tentang dunia sedangkan guruku mengajariku tentang akhirat maka guruku kudoakan dua kali lipat lebih banyak daripada hmm. ayahku. Dan andainya ayahku adalah sekaligus guruku, pasti dia kudoakan tiga kali. Yaitu satu untuk pengajarannya tentang dunia, dua untuk pengajarannya tentang akhirat. Mulanya kutunya guru, Selanjutnya, pelajaran keempat dari semut-semut ini. Udkhulu masakinakum layak yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wahum layak la Agar jangan sampai Sulaiman dan bala tentara menginjak kalian padahal mereka tidak mengetahui. Ini apa tandanya? Husnudzan. Berprasangka baik, semut itu prasangkanya apa tenang. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian padahal mereka tidak menyadarinya. Ya tidak sadar. Nggak sengaja. Kita, kita, kita, kita dia tidak tahu apakah ada di antara pasukan Sulaiman itu yang akan sengaja menginjak-injak mereka. Tetapi dia berprasangka baik, layak pun Sulaiman mewajibkan dulu. wahum layak Orang yang kemudian di dalam hatinya ada ketulusan, maka di antaranya adalah dia berprasangka baik kepada sesamanya. Sesama makhluk. Karena prasangka buruk itu adalah penanda dari prasangka buruk kepada diri Nah, prasangka buruk kepada orang lain itu penanda prasangka buruk kepada diri sendiri, yakni membayangkan, nah aku tadi dia e channel lagi. <laughs> Maka Allah memuji Abu Ayub Al Ansari radhiyallahu anhu dan istrinya Ummu Ayub itu di dalam Quran dengan kata-kata mengapa tidak seperti dua orang ini yang berprasangka baik terhadap dirinya sendiri. Ini ceritanya apa? Ketika Aisyah difitnah selingkuh dengan Sofan bin Al-Mu'attal. Allah mengatakan kenapa tidak berprasangka baik kepada diri sendiri? Maknanya apa? Ini dialognya Abu Ayub dan istrinya. Kata Abu Ayub kepada saya, eh, Ummu Ayub, kamu kalau jadi Aisyah kira-kira itu terjadi apa enggak? Kata Umar Ayub, subhanallah, Pak, ya ala ala ini aku nak soal zina ki yo ya, Kata Ummu Ayub, Subhanallah, saya ini jelek-jelek begini tapi kalau soal zina tuh bilang dzalik apalagi kalau saya membayangkan saya itu menjadi istri Rasulullah mana mungkin saya mengkhianati seorang suami yang menjadi kemuliaan Allah di dunia dan akhirat lalu saya kemudian melakukan satu yang keji dan kotor itu dengan orang lain bilang tidak mungkin itu saya lakukan kata Abu Ayyub apa La Aisyah hukum menang Wong Aisyah itu lebih baik daripada kamu Aisyah lebih tidak mungkin <laughs> Aisyah lebih tidak mungkin lagi nah, terus dibalas sama Umayyub kalau kamu jadi sopan kira-kira kamu lakukan <laughs> apa enggak pak gitu ya. kata Abu Ayub subhanallah mana mungkin saya mengkhianati junjungan saya sendiri naudzubillah dari uang junjungan saya Rasulullah yang saya muliakan mana mungkin saya kemudian mengkhianati benar dengan berlaku serong dengan istrinya subhanallah kata istrinya lai ya wong Sofan itu ya lebih baik daripada kamu <laughs> gak mungkin lagi <laughs> lebih nggak mungkin lagi Sofan melakukan itu lalu Allah memuji mereka artinya apa orang itu bisa bersangka baik kepada orang lain karena hatinya bersih karena dia sendiri sudah tidak aneh-aneh tidak neko-neko tetapi kalau kemudian dengan hatinya busuk dia juga akan mengira semua orang busuk seperti dirinya subhanallah jadi ini ini satu uh, tenaga yang diberikan oleh sebut Tuhan ya. takum Sulaiman wa junuduhu wa hum karena ini adalah semut yang juga tidak menginjak makhluk yang lain yang lebih kecil ketika kemudian dia sedang berjalan. Oh itu iya, ya sing lonceng seperti iya, apa itu? <laughs> ini ini satu pelajaran penting. Husnuzan, prasangka baik. Ini kalau kita mendengar sesuatu tentang saudara kita yang itu adalah satu yang keji, mungkar. Tugas kita pertama-tama bukan tabayun, tugas kita pertama-tama perasaan baik. Hatta sangka Abdullah Ibn Mubarak mengatakan kalau engkau mendengar atau melihat tentang saudaramu yang kira-kira tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatimu, maka cari 77 alasan untuk membenarkan tindakan saudaramu weruh koncone parkir ning stasiun Betul. Misalnya gitu. Cari 77 alasan untuk dibenarkan. Jangan dosa. Jam berapa? Dan kata Allah Ibnu Mubarak kalau sampai 77 kalau sampai 77 alasan kok kalau maka katakan pada dirimu saudaraku itu punya anak tidak jadi kata Ibnu Lembaran kalau sampai 77 alasan kok tidak satu pun masuk akal maka katakan pada dirimu dia punya alasan yang tidak kamu dia punya alasan yang tidak aku jadi tapi bagi kita yang kemudian sering tercurigai itu menjaga agar jangan sampai terjadi perasaan buruk juga wah wajib. Rasulullah satu hari sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikaf, kemudian datang Sofiyah binti Huyai, istri beliau. Ngobrol ya namanya suami sedang iktikaf kan dia ada tangannya sama istri, ngobrol bercengkrama. Ada dua orang sahabat Ansar lewat. Lewat lihat Rasulullah lagi berduaan begitu lalu jalannya dipercepat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Renas, renas, dipanggil. Kemari, kemari, kemari kalian Ya ya Rasulullah, ini adalah Safiyah binti Huyai istriku. Kata dua orang sahabat Ansar itu subhanallah ya Rasulullah, mana mungkin kamu seudon ya Rasulullah. <laughs> Masa kamu seudon kepada engkau ya Rasulullah gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hanya mentakian untuk kalian, aku terangkan yang seterang-terangnya supaya kalian sendiri bahwa ini adalah Safiyah karena aku takut sebab setan mengalir di dalam tubuh kalian seperti mengalirnya darah. Jadi saking bahayanya belan-belan prasangka-prasangka itu. Jadi membuat diri kita itu gampang dicurigai juga bahaya. Gitu. Tidak baik. Gitu. Ini yang kita Terakhir, masa kinaku Masuklah ke dalam rumah-rumah kalian Setiap kita sebaiknya punya maskanah Apa itu maskanah? Tempat berlindung Tempat kita membangun sakinah Ketentraman tidak harus beli, ngontrak boleh. Mas Kanah ini, tetapi di situ seharusnya kita memang punya untuk apa? Sebagai tempat di mana kita memperlindungkan diri. Kalau semut cuma memperlindungkan hidupnya dari ancaman kematian, tapi setiap mukmin memperlindungkan diri ke dalam rumahnya itu dari hal-hal yang dimurkai Allah. Maka Rasulullah mengatakan kalau kalian ketemu seorang wanita yang dijadikan sebagai oleh setan sebagai penggoda bagi kalian di jalan, segera pulang temui istri kalian. Karena pada istri kalian terdapat segala apa yang membuat kalian tergoda pada wanita itu. anak yang mau bukan rono. Maksudnya adalah, jadi pelajaran pentingnya kita memiliki satu tempat di mana tempat itu bisa meredakan gejolak-gejolak godaan bisa kemudian membuat kita tetap terjaga di dalam aturan-aturan Allah, di dalam keridhaan Allah, di dalam tempat itu kemudian kita merasakan sakinah ketentraman. Maka kata Imam Ibnu Katsir, litas ilaiha. Agar kalian tentram kepada istri kalian itu makna pertamanya adalah agar kalian terhindar dari kemaksiatan kepada Allah dengan kehadirannya. Maka kita perlu mengupayakan sebuah rumah tempat kita berlari dari kemaksiatan menuju ibadah, tempat kita berlari dari kekejian menuju kesucian, tempat kita berlari dari dari dosa menuju pahala. Allahul muwaffiq ini tadabbur kita. ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Salim.